kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillah wa iyyakum semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjalani hari-hari yang sangat berat penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dan memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk bersabar bersabar di dalam ketaatan bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah di dalam beribadah kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya Di antaranya jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Satu nikmat yang sangat besar Yang Allah telah anugerahkan kepada beliau Di dunia maupun di akhirat kelak Yang Allah kabarkan di dalam satu surat Bismillahirrahmanirrahim Inna a'toyna kal kawthar Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu jemaah sekalian? Para ulama mufassirin sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Kautsar itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, "Nahrun fil jannah" wa'adanihi rabbi Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga yang telah dijanjikan oleh Rabbku kepadaku. Ini makna yang pertama jemaah sekalian. Satu nikmat yang sangat besar yang Allah telah janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kepastian masuk surga Artinya dosa-dosa beliau telah Allah ampuni Baik yang telah lalu maupun yang akan datang Sehingga beliau telah mendapatkan rahmat Allah Dan dipastikan masuk surga Bukan hanya masuk surga jamaah sekalian Tetapi beliau akan dianugerahkan sebuah sungai yang sangat indah Sungai yang disebutkan dalam hadis yang lain Di sisi kanan dan kirinya penuh dengan mutiara, permata, emas dan perak. Dan disebutkan juga di dalam riwayat-riwayat yang mutawatir bahwasannya sungai ini memiliki dua aliran yang akan sampai ke padang mahsyar. Sungai yang sangat indah, sungai yang sangat nikmat rasanya apabila kita meminumnya memiliki dua aliran di mana aliran ini akan sampai ke padang mahsyar ke hari di mana manusia demikian pula para jin seluruhnya akan dibangkitkan pada hari kiamat itulah yang disebut dengan al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jemaah sekalian di padang mahsyar ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya berasal dari sungai yang terdapat di surga. Disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir bahwasannya telaga tersebut adalah sebuah telaga yang airnya lebih putih daripada susu, daripada susu. Lebih manis daripada madu panjang dan lebarnya selama sebulan perjalanan panjangnya selama sebulan perjalanan dan lebarnya selama sebulan perjalanan dan di situ ada gelas-gelas cangkir-cangkir yang banyaknya seperti bintang-bintang yang ada di langit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang meminum darinya Maka dia tidak akan pernah haus Untuk selama-lamanya Bayangkan jamaah sekalian Nikmat seperti apa air tersebut Lezat seperti apa air tersebut Sampai kata Nabi saw barang siapa yang minum darinya, selama-lamanya dia tidak akan pernah merasa haus. Dan ketika itu jamaah sekalian, manusia benar-benar dalam keadaan haus. Betapa tidak? Ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla." Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun dan tidak dikhitan ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Seluruh manusia berkumpul, dibangkitkan di tempat yang sama di padang mahsyar. Apakah mereka tidak saling melihat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amru a'zamu min dzalik." bahwasannya perkara yang mereka hadapi yaitu beratnya hari di padang mahsyar dan beratnya hisab serta rasa takut mereka jangan-jangan mereka termasuk penghuni neraka membuat mereka tidak sempat lagi untuk memperhatikan orang yang ada di sampingnya jamaah sekalian coba bayangkan laki-laki dan wanita bertelanjang dikumpulkan bersama-sama tapi setiap orang tidak sempat lagi untuk menoleh dan melihat orang yang ada di sekitarnya. Kenapa jamaah sekalian? Masing-masing sibuk dengan urusannya. Masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Masing-masing penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan-jangan dia termasuk penghuni neraka. Penuh dengan harap-harap cemas, penuh dengan rasa takut akan beratnya pengadilan Allah dan ketika itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matahari didekatkan sejauh satu mil. Sampai-sampai manusia pun berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di kakinya, ada yang sampai di pahanya, ada yang sampai di tubuhnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung amal masing-masing. Maka jemaah sekalian, ketika itu tidak ada lagi sumber-sumber air yang biasa kita minum di dunia ini semuanya sudah hancur. Tidak ada lagi berbagai macam fasilitas dan kemewahan yang kita nikmati di dunia ini, semuanya sudah musnah. Bumi telah diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang dulu sudah hancur yang adalah adalah padang mahsyar. Dan jemaah sekalian, itu bukan sebentar. Satu hari di sana kata Allah Subhanahu wa taala seperti 50 ribu tahun di dunia. Itulah kondisi manusia. Tatkala menghadapi hisap, makanya jemaah sekalian boleh jadi hari pengadilan kita, hari penghitungan amal-amal kita itu jauh lebih lama dibanding hari hidup kita jemaah sekalian, dibanding umur kita. Dan itu belum sampai pada sirap, belum sampai pada jembatan, belum sampai kepada surga ataupun neraka baru di padang mahsyar di hari kebangkitan, di hari hisab. Maka jemaah sekalian, benar-benar manusia pada saat itu dalam kondisi sangat kehausan. Bergembiralah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu meneladani beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggu mereka di telaganya Rasulullah SAW telah menunggu umatnya di telaga beliau. Dan setiap nabi juga diberikan telaga. Dan umat yang paling banyak minum adalah di telaga Rasulullah SAW. Beliaulah yang paling banyak pengikutnya. Walaupun sayang sekali, tidak sedikit juga umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa minum jamaah sekalian. Rasulullah SAW telah menunggu umatnya, telah menunggu umatnya di telaga tersebut untuk minum darinya agar tidak merasa haus lagi selama-lamanya. Tapi sayang sekali jamaah sekalian, ada sekelompok orang yang datang. Rasulullah SAW telah mengenali mereka. Inilah umatku. Tetapi ketika mereka sudah mendekati telaga tersebut, tiba-tiba mereka dihalau oleh para malaikat. Mereka tidak bisa minum dari telaga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sedih mengatakan, "Itu adalah umatku. Itu adalah umatku." Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima jawaban bahwa mereka tidak bisa minum dari telagamu. Kenapa jemaah sekalian? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka ciptakan dalam agamamu, apa yang mereka buat-buat. Mereka tidak mengikuti petunjukmu. Mereka sudah menambah-nambah di dalam agama dan mereka sudah mengurang-urangi apa yang kamu ajarkan. Itulah yang mereka lakukan sepeninggalmu. Akibatnya jemaah sekalian, mereka tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka sangat haus. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama mufassirin seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Imam Mujahid dan para ulama yang lainnya juga menjelaskan makna yang kedua. Yang dimaksud dengan al-kautsar itu adalah al-khairul kathir. Kebaikan yang melimpah di dunia ini. Apa yang dimaksud jemaah sekalian dengan kebaikan yang melimpah di dunia ini? Maksudnya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kandungan dan maknanya, serta berusaha menuntut ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah jamaah sekalian makna al kautsar yang kedua. Maka orang yang tidak berusaha mempelajari warisan Nabi Muhammad SAW malah dia mengurangi apa yang sudah diajarkan oleh beliau atau dia menambah-nambahkan sesuatu yang tidak beliau ajarkan dia terancam tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. kenapa demikian jemaah sekalian karena ketika di dunia walaupun kelihatannya dia melakukan banyak kebaikan tetapi tatkala dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita jemaah sekalian amal yang diterima Allah ibadah yang diterima Allah bukan sembarang ibadah bukan sembarang amal tetapi yang harus memenuhi syaratnya yaitu dua syarat yang pertama ikhlas karena Allah dan tidak cukup hanya ikhlas jemaah sekalian tidak cukup hanya niat yang baik di dalam ibadah, namun harus juga dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa Barang siapa mengada-adakan, menciptakan, menambah-nambahkan dalam agama kami ini yang tidak berasal dari petunjukku, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak berdasarkan petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya jamaah sekalian, Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah dia beribadah dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan para sahabat beliau sebagaimana dalam hadis Usaid bin Hudai radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, para pemimpin yang korup, yaitu para pemimpin yang menggunakan fasilitas-fasilitas negara, menggunakan harta milik rakyat untuk kepentingan pribadi mereka, sementara hak rakyat tidak mereka berikan. Jadi jemaah sekalian, hal ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim akan datangnya para pemimpin seperti itu. Tapi jemaah sekalian ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi para pemimpin seperti itu. Maka beliau di dalam banyak hadis telah melarang kita untuk melakukan pemberontakan, baik pemberontakan dengan kata-kata maupun pemberontakan dengan senjata. Pemberontakan dengan kata-kata itu adalah menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka, menjelek-jelekkan pemerintah satu negeri di tempat-tempat terbuka, apakah melalui demonstrasi atau melalui media-media sosial. Jemaah sekalian, ini adalah perbuatan terlarang, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia sampaikan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Akan tetapi, dia pegang tangannya kemudian menyepi. Fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaih. Lalu sampaikan nasihatnya. Apabila diterima, maka itulah yang diharapkan. Tapi kalau tidak diterima, sudah. Lepas tanggung jawabnya Jangan lagi dia melakukan aksi-aksi turun ke jalan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita jemaah sekalian, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang curang. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, apa nasihat beliau tatkala menghadapi para pemimpin seperti ini? Apakah beliau menyuruh kita untuk melawan dan turun ke jalan? Tidak jemaah sekalian beliau mengatakan fasbiru hatta talqauni alal haud bersabarlah kalian agar kalian bisa berjumpa denganku di telaga tersebut telaga yang ada di padang mahsyar jadi jemaah sekalian inilah kehidupan seorang mukmin penuh dengan cobaan penuh dengan ujian kadang datang dari masyarakat, kadang datang, datang dari pemimpinnya, bahkan tidak jarang datang dari keluarganya atau bahkan dari dirinya sendiri. Tetapi semua itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Jangan menuruti emosi kita. Kemudian kita melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan syariat. Ingat, kita ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Jemaah sekalian Untuk mensyukuri nikmat yang besar ini Nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba Yaitu nikmat iman dan takwa Nikmat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah kemudian setelah itu nikmat surga di akhirat plus nikmat al-kautsar baik al-kautsar yang ada di surga maupun telaga yang mengalir darinya di padang mahsyar maka jamaah sekalian inilah nikmat terbesar dalam hidup di dunia maupun di akhirat lebih dari semua nikmat harta lebih dari nikmat kesehatan, lebih daripada nikmat jabatan yang kita rasakan di dunia ini jamaah sekalian. Untuk itu kita harus bersyukur. Maka perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi kita bagaimana mensyukuri nikmat yang besar ini. Fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Jamaah sekalian, untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, Allah mengingatkan kita untuk mengamalkan dua ibadah yang sangat agung. Yang pertama salat jamaah sekalian. Salat adalah ibadah yang paling tinggi setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang paling penting setelah itu kita ajarkan kepadanya melakukan salat karena salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarku salah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Oleh karenanya jemaah sekalian, amalan yang pertama akan dihisap, yang akan dihitung, diadili di hari kiamat adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama akan dihisap dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah solat. Apabila baik solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut baik. Namun apabila solatnya rusak, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Kemudian, kalau solatnya kurang khusyuknya, kurang di dalam memenuhi waktu-waktu solat, kadang-kadang suka terlambat sholat atau kurang di dalam mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jamaah sekalian Allah perintahkan untuk melihat solat-solat sunnahnya untuk menyempurnakan solat-solat wajibnya dan seluruh amalan akan dihisap seperti itu puasa akan dihisap seperti itu diperiksa terlebih dahulu puasa wajib kalau selama dia berpuasa wajib ternyata dia kadang-kadang tidak menjaga lisannya Kadang-kadang masih melakukan perbuatan dosa, padahal hakikat puasa menjaga diri dari perbuatan dosa, bukan sekedar menahan makan dan minum. Maka diperiksa puasa-puasa sunnahnya untuk menutupi kekurangan di dalam puasa wajibnya tersebut. Maka jamaah sekalian, sholat adalah termasuk penentu baik dan buruknya seorang hamba di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan untuk menyembelih, berkurban Menyembeli hewan kurban jemaah sekalian ini adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersama dengan ibadah yang paling agung yaitu salat. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, kul inna salati wa nusuki" Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk yang dimaksud di sini adalah sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Makanya dari sini jemaah sekalian kita pahami Berkorban adalah ibadah yang sangat agung Oleh karenanya bersyukurlah Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta Kemudian dia berkorban Pada hari raya korban tahun ini Yang belum lama kita lewati Adapun yang belum sempat berkorban Padahal dia punya kelebihan harta Hendaklah berkorban berniat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kesempatan kepadanya untuk bisa berkorban pada tahun yang akan datang. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari sini juga kita pahami ibadah korban adalah ibadah yang sangat agung. Maka sungguh sangat mengherankan ada sebagian orang yang masih mengaku muslim setiap tahun dia menyaksikan kaum muslimin menyembelih hewan korban untuk beribadah kepada Allah. Bahkan setiap ada anak yang lahir, kaum muslimin menyembelih pada hari ketujuh untuk anak laki-laki mengakikahi dengan menyembelih dua ekor kambing dan untuk anak perempuan menyembelih seekor kambing pada hari ketujuh sebagai ibadah untuk bersyukur kepada Allah demikian pula jamaah haji menyembelih hadyu dan kalau mereka melakukan pelanggaran mereka juga menyembelih hewan sebagai hukuman akan pelanggaran sebagian yang dilakukan oleh jamaah haji, maka semestinya kaum muslimin itu paham ibadah korban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengherankan, masih ada sebagian orang Islam mengaku muslim tapi dia menyembelih untuk sesajen kepada selain Allah, untuk para jin, untuk orang-orang yang sudah mati, untuk yang dia yakini sebagai penguasa di tempat tertentu. Padahal hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai seluruh makhluknya Dan hanya kepadanya saja Kita boleh mempersembahkan ibadah penyembelihan kita Oleh karena itu dalam hadis hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la'anallahu man dzabaha li ghairillah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang terakhir jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna syani'aka huwal abtar sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus yaitu terputus dari segala kebaikan siapa dia jemaah sekalian orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenci ajaran-ajaran beliau, orang yang tidak suka dengan satu saja ajaran Islam bisa menyebabkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kata Allah, mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalanmu. Walaupun ayat ini yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrik dahulu, tetapi maknanya umum, mencakup sampai hari ini.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 دعوات اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين